Bab An-Nahyu an Sabbir Rih An-Nahyu an Sabbir Rih Larangan Mencela, mengecam, melaknat Mengejek Angin Nah, seperti dikatakan oleh beliau, Syekh Adi disebut menyebutkan di bawah bab an-nahyu an sabbir wa hadha nadhiru ma sabaqa fi sabbid dahr. Di bab ke-44. Serupa hampir sama dengan bab sebelumnya yaitu tentang larangan mencela, mengecam, melaknat masa. Nah, <clears throat> mirip-mirip dengan pembahasan tersebut, ada beberapa mafasid di situ. Sama seperti ad dahar ar juga adalah makhluk. Ar-rih adalah makhluk makmurun, mudabbarun, musakhar. Dia dicipta, diperintah, dikendalikan, diatur seperti dalam ayat wa tasrifir riyahi was sahabi bain bain samai wal ard musakharatun bain samai wal ard tasrifir riyah dia diatur diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan ke satu tempat tempat yang lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang dia sebagai rahmat, nikmah, kadang sebagai nikmah. Kadang dia sebagai nikmah dengan ain, kadang dia sebagai nikmah, adab, petaka. Menghancurkan. Nah, sama seperti dalam ad dahar ini mencela sesuatu yang tidak pantas untuk mendapatkan celaan. Karena As-Arif adalah makhlukah, ma'murah, mudabbarah, musakharah. Karena angin itu dia dicipta, diatur. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua sama seperti Ar-Nam eh, Sabdahar juga. Menganggap seolah-olah angin itu yang memberi manfaat dan mutarat. Ini sebuah kesyirik, kesyirikan. Ini sebuah kesyirik, kesyirikan. Imma syirik akbar, imma syirik asfar. Yang ketiga, ya, celaan ini sesungguhnya jatuh kepada yang mengatur, yang menciptakan, yang memerintahkan ar-rih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal pilih. Nah, dari sisi itu nah, di sini tegas dikatakan an-nahyu an sabbir jelas maknanya adalah tahrim. Nah, diharamkan mencela, melaknat, mengejek angin. Nah, karena tiga itu tadi. Ima dia menganggap angin itu memberi manfaat dan mudarat, ini syirik. Ima dia memang mencela angin itu untuk tertuju menunjukkannya kepada Allah. Zat yang mengatur, mengendalikan angin. Nah, ya. Atau dia mencela angin itu padahal angin itu laisa ahlan lisab sesuatu yang tidak pantas seperti ya ini berarti kan menunjukkan kebodohan, ketololan orang yang mencela angin. Sama seperti dia mencela tembok, maki-maki tembok apa artinya? Nah, seperti itu. Nah, diterangkan oleh Syekh Sa'di di bawah, illa inna dzalikal bab hanya saja bab yang mansab dahar itu amun fi sabbi jami'i hawadisid dahar itu berlaku umum berlaku umum meliputi celaan terhadap semua kejadian masa yang ditimbulkan dalam masa tersebut. Nah. Wahada khasun birrih. Sedangkan bab ini lebih spesifik lebih fokus, mengkerucut istilahnya. Tertuju hanya kepada arif. Wa ma'a tahrimihi seiring dengan diharamkannya namanya larangan hukum asalnya apa? At-tahrim. An-nahyu lit-tahrim, al-amru lil-wujub. Perintah itu hukumnya asalnya wajib. An-nahyu lit-tahrim menunjukkan larangan, ya larangan itu menunjukkan apa? haram. Ini hukum asal dalam pelajaran usul. Bersamaan dengan diharamkannya mencela angin, fa'innahu hamqun. Maka sesungguhnya celaan itu adalah ke, kalau kita katakan kegilaan, memang. Hmm. Agak orang gila yang misalnya apa untungnya orang itu maki-maki tembok. Sama seperti itu. Wadafun fil akal, kelemahan akal warai dan pikiran. Fa inna riha musarrafatun. Karena angin itu musarrafah. Dia diatur, dikendalikan, dibolak-balikkan. Mudabbaratun bitadbirillahi wa tasqirihi dengan pengaturan Allah dan pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini angin. Sama seperti itu dengan masa Hujan juga. Karena ada juga orang yang ngomel kalau tahu-tahu tengah jalan turun hujan basah. Nah, atau kepanas kepanasan juga begitu. Ngomel karena panas. Siapa yang diomelinya? Itu tadi seperti ketiga itu tadi. Sesuatu yang tidak layak untuk dia omeli. Sama seperti dia coba suruh dia ngomelin dinding, nggak mungkin mau. Gila apa Nah seperti itu juga terhadap angin, terhadap panas, terhadap hujan, terhadap masa waktu. Karena semua itu adalah makhluk, makhluk Allah. Bahkan semua itu hujan, angin, masa, makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah dan angin jundun min junudihi subhanah Salah satu di antara tentara-tentara Allah salah satu di antara tentara-tentara Allah. Nah, fasabulaha maka orang yang mencela angin yaqa'u sabbuhu ala man Jatuh celaannya kepada yang mengendalikan angin tersebut yaitu Allah. Itu yang disebutkan dalam bab yang lalu tiga mafasid ya ingat lagi dalam pelajaran itu dalam bab tersebut tiga mafasid besar, bahaya besar, kerusakan besar dengan mencela masa. Yaitu sabbuhu man laisa ahlan lisab. Mencela sesuatu yang tidak layak untuk dicela. Bayangkan aja kalau dia mencela dinding, sama benda mati. Yang kedua, celaan itu mengandung kesyirikan. Dari sisi mana? Kenapa dia marah? Dia menganggap angin itulah atau masa itulah yang menimbulkan manfaat dan mudarat. Ini kan syirik. Nah, angin itu yang memberi menimbulkan mudarat dan manfaat. Nah, dari sisi ini kan syirik imma akbar imma asghar. Ya. Yang ketiga, ya. innama yaqa'u ala ala man sarrafahu Bahwa celaan dia ejekan dia, umpatan, omelan, itu jatuhnya kepada yang mengendalikan angin. Ini tiga mafasid azimah mencela benda-benda mati seperti ini, mencela angin, mencela hujan, mencela panas, mencela eh, masa. Walaula annal mutakallima bisabbir rihi la yahturu hadzal ma'na fi qalbihi ghaliban lakana al-amru afdha min dhalik. Seandainya seorang yang mengucapkan kalimat celaan ini terhadap angin tidak pernah terlintas makna seperti ini dalam hatinya secara umum, maka tentu akan terjadi perkara yang lebih mengerikan lagi daripada itu. artinya ini saja kalau dia misalnya tergambarkan dalam benaknya itu sudah cukup mengerikan apalagi kalau misalnya yang lain walakin la yakadu yaqtur biqalbin muslim akan tetapi hampir-hampir yang seperti ini tidak pernah terlintas di dalam hati seorang muslim ya nah ini keterangan saya. itu intinya sekarang kita lihat. Qala rahimallahu an-nahyu an sabirri qala an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Abul Munzir Al-Ansari ahadul qurra Nah, min ashabi Rasulullah SAW Qurra itu ada beberapa orang Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, satu lagi siapa? Dua dari muhajirin. Dua dari ansar. Anda sudah sebut satu dari muhajirin. Satu lagi. Siapa apalah? <laughs> nah, biasa. Nah, ini senyumnya. Siapa siapa? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang jawab? Salim Maula Abu Hudzaifah enam empat ya empat. Ini qura di kalangan ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil bacaan-bacaan Quran itu dari mereka. Nah, Qala An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih jangan kamu cela jangan kamu syatam jangan kamu laknat Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu senangi maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal rih hadhihi rih Ya Allah kami minta kepadamu sebagian kebaikan dari angin ini. Ini menunjukkan bahwa angin itu ta'ti birrahmah. Ta'ti birrahmah. Wa khairi ma fiha. Ini menunjukkan angin itu ta'ti birrahmah. Wa khairi ma umirat bihi. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Serta kebaikan yang diperintahkan dia membawanya nikmat. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini. Menunjukkan apa? Terusnya itu menunjukkan ta'ti bil adab. Ta'ti bil, bil adab atau bin niqmah dengan qaf bukan dengan ain. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, syarri ma fiha dan kejahatan yang ada padanya, syarri ma umirat bih dan kejahatan yang diperintahkan dia membawanya. Banyak kan kejahatan yang tidak kita sukai lah. Apakah itu kuman, penyakit, debu, badai, sampah. Minta. Bahkan Rasulullah SAW kalau sudah melihat berubah cuaca, berubah wajah beliau. Bolak-balik masuk ke rumah, keluar masuk melihat Begitu hujan turun baru lega. Ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa Rasulullah?" "La'alla." Jangan-jangan ini anginnya kaum Ad. Hmm. Yang Allah katakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Asbahu la yura illa masakin. Nah, yang diperintahkan Allah untuk menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan sampai tidak tersisa kecuali puing-puing tempat tinggal mereka. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kita mungkin karena selat terlalu sering, jadi biasa-biasa saja. Mungkin karena di sana terlalu jarang turun hujan, dan begitu berubah, Rasulullah pun berubah. Khawatir jangan-jangan ini anginnya kaum ad. Wallahu a'lam. Nah itu tadi Berapa di antaranya? Nah, ini solusi yang disebutkan oleh beliau arahan ketika kita melihat merasakan sesuatu yang, yang tidak kita senangi dari angin yang kita dapatkan kuat terlalu kuat angin itu terlalu kencang membawa sesuatu yang tidak menyenangkan kita khawatir begitu dia berembus baca doa ini nah, ini alternatif yang diberikan yakni jalan keluar yang sebagai pilihan kata kalimat yang baik sebagaimana tempat yang lalu bab-bab yang lalu Rasulullah mengajarkan ketika di zaman jahiliyah yang juga masih dilakukan orang yang katanya modern di zaman sekarang. Tiap masuk tempat, satu tempat, kalau di Bali yang pernah kita ingat, itu setiap lewat jembatan, itu ngasih klakson supir-supirnya. Itu ngasih salam kepada penghuni sungai-sungai atau penghuni jembatan itu. Nah, minta izin bawa reksa, istilahnya. Nah, nah, diajarkan oleh Rasulullah daripada seperti itu, yang itu perbuatan syirik, minta kepada Allah, "A'udzu bi tammati min syarri ma khalaq." Nah, itu alternatif. Solusi kalimat yang baik dapat pahala, nambah kekuatan tauhid. Nah. Qala fihi masail. Ringkasan dari bab ini al-ula an-nahyu an sabbirri. Larangan. Itu tadi tiga mafasid itu tadi. Ya. Nah, kerusakan yang besar. Larangan dari sabit dan larangan hukumnya di sini wa al-aslu eh, fil nahyi at-tahrim, haram. Atsaniya al-irsyad ilal kalam min nafi idara al-insan ma yakrah. Rasulullah mengajarkan, membimbing, mengarahkan kepada kalimat yang bermanfaat ketika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah. Atau walaupun misalnya di jalan misalnya, lihat orang tabrakan, Nah, jatuh misalnya. Kita kan dianjurkan juga untuk berdoa alhamdulillah lati faddalani mimman khalaqa tafdila. Berlindung kepada Allah dari bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah lebihkan kita dari yang sebagian makhluknya. Asalisa nah, al-irsyad ila annaha ma'murah. Al-irsyad mengarahkan bimbingan bahwa angin itu makmurah. Terlihat di situ ya wa syarri ma umirat bihi wa khairi ma umirat bih menunjukkan bahwa dia diperin diperintah apalagi dalam ayat di situ wa tasrifir riyah pengaturan pengendalian angin dalam surah al-baqarah ar-rabi'ah annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin nah bi khairin kadang-kadang sebagai rahmat membawa berita kabar gembira sebelum datangnya hujan Bahkan juga dikhairin khairin pertolongan buat kaum muslimin, kaum mukminin. Dalam peristiwa apa itu? Nah, Khandaq. Peristiwa Khandaq. Allah mengirimkan angin sehingga menerbangkan tenda-tenda, oh, kompor-kompor tempat masak, peralatan, perkakas orang-orang kafir Quraisy berterbangan sudah. Nah, kebaikan. Waktu marubisyar Kadang-kadang juga Diperintahkan dia membawa kebaikan. Nah, bagi kaum mukminin kebaikan, bagi orang-orang kafir azab, nikmah, tudammiru kulla syai'in bi bi amri rabbiha. Nah, ini diantaranya. Wallahu a'lam bissawab. Kita ke bab berikutnya. Famin <clears throat> wal khamsun yang ke-58. Bab qaulillah ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah ini surat Al Imran seperti yang lalu tentang lau ini lebih luas lagi tapi dari sisi bahwa mereka yang mengucapkan kata-kata itu yaquluna hal lana minal amri min syai' itu mereka punya dugaan-dugaan yang jelek, yang tidak benar, dugaan-dugaan jahiliyah, dugaan-dugaan orang-orang yang tidak kenal agama. Di dalam kalimat ini, dalam ayat ini seakan-akan orang-orang munafikin menganggap eh, mereka mengira bahwa mereka mampu, mereka kuasa seandainya mereka yang punya aturan artinya urusan tersebut diserahkan kepada mereka mereka bisa menolak takdir takdir Allah seakan-akan begitu nah, seakan-akan mereka mampu untuk menolak takdir Allah misalnya apa yani seperti yang lalu dalam bab yang lalu tentang lau lau atau nama matu wa ma misalnya makutilu. kalau mereka taat kepada kami mereka tidak akan terbunuh. Kalau urusan ini di tangan kami, mereka tidak akan terbunuh. Seakan-akan begitu. Bahwa mereka mengira dengan ucapan-ucapan tersebut, mereka mampu untuk menolak takdir, takdir Allah. Nah, ini dunun yang ada pada pada mereka. Sehingga muncul dengan kata-kata mereka yang pada bab yang lalu, lau. Lau kana lana minal amri min syait. Ma kutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan wahai Nabi, seandainya kamu di rumah-rumah kamu, maka orang-orang yang ditetapkan untuk mati di tempat tersebut pasti akan keluar ke tempat tersebut untuk menerima kematiannya. Tidak mungkin terelakkan. Ya. Dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan lagi, "Qul fadra'u anfusikumul maut in kuntum shadiqin." Jauhkan, coba tolak kematian itu dari diri kamu kalau kamu benar. Nah, nah di dalam bab ini juga kemudian kaulihi bab yang ayat berikutnya Allah mengatakan adzannina billahi dhanna sau alaihim dairatus sau. Mereka menyangka dengan sangkaan yang jelek kepada Allah atas mereka lah nah dairatus sau perkara yang timbanya keadaan yang atau balasan yang yang jelek. Nah, ini bab ini adalah tambih wajibnya untuk husnudzan kepada Allah. Wajib untuk husnudzan kepada Allah. Nah, dan sebabnya untuk tumbuhnya husnudzan itu kepada Allah adalah dengan benar-benar mengenal Allah. Kita sudah lewat salah satu caranya untuk mengenal Allah itu melalui nama-nama yang sudah kita bahas. Sudah 80 lebih. Insya Allah mungkin ada 80 nama nama Allah itu itu membantu kita untuk mengenal siapa Allah dan siapa diri kita. Nah, itu akan menumbuhkan dalam diri kita untuk senantiasa husnudan Bahkan disebutkan oleh pensyarah Taisir Aziz Mahmid bahwa masing-masing nama Allah itu memberikan zan yang hasan yang khas. husnudan yang khas terkait dengan nama tersebut. Nah, nama Ar-Razzaq menumbuhkan ke sangkaan kita kepada Allah bahwa Allah pasti akan memberi rezeki. Iya kan? Nah, seperti itu seterusnya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa orang yang disebutkan oleh beliau ma abdu minal muharram atau syai'an muharraman illa min jihatain. Tidaklah seorang hamba mengambil sesuatu yang diharamkan itu kecuali dari dua sisi. Salah satunya adalah suudzon kepada Allah, lawan dari husnudzon. Lawan dari husnudzon. Nah, suudzon kepada kepada Allah. Dia mengira bahwa dengan kalau dia taat kepada Allah, kalau dia mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia mengedepankan perintah-perintah Allah, itu dia tidak akan diberikan oleh Allah yang halal. Seudon kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, dia tidak akan pernah dapatkan yang halal. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dia tahu itu bahwa siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik, tapi dikalahkan dia oleh hawa nafsunya. Hawanya berma bermain. Nah, maka dia pun men mengambil perkara yang haram. Nah, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sebab yang pertama tadi suudzon tadi, suudzon kepada Allah itu itu karena nah, lemahnya ilmunya tentang Allah. Kurang dia mengenal Allah kurang dia ya, mengenal Allah. Nah, kalau yang kedua kata beliau lebih cenderung dia mendahulukan hawa nafsunya itu karena kurang akalnya, lemah akalnya. Hatinya pun jadi basirahnya jadi lemah, lemah pula. Nah ini dua hal. Nah itu termasuknya. Semua dalam bukan hanya dalam perkara harta ya, bukan juga bukan hanya dalam perkara harta, bukan dalam perkara harta, dalam urusan dunia yang lainnya. Seorang itu jatuh dia mengambil perkara yang haram itu karena dua hal ini. Dua hal ini karena dia suudon kepada Allah dan karena lemah akalnya, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, di syahwatnya mengalahkan kesabarannya. Nah. dua-duanya tidak akan mungkin kita tempat enam jauh-jauh di majelis ilmu kita dapatkan. ya, atau dia, dia kalau misalnya tidak punya sampai tempat yang jauh, banyak dia rajin baca Al-Quran dia pahami maknanya dari tafsir ataupun dari terjemahan yang mungkin dia dapatkan yang fiqah. Nah, dengan itu dia bisa mengenal Allah pelan-pelan, banyak-banyak taubat, istighfar. Qala qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil ayatil ula. Ayat yang pertama ditafsirkan oleh beliau, fusira hadzal dhan bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu." Ditafsirkan dunun yang ada di dalam ayat yang pertama bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya. Seakan-akan Allah tidak akan membela rasulnya wa anna amrahu sayatmahillu bahwa urusan ini Islam ini pasti akan semakin lama semakin menciut, semakin lama semakin menyusut, semakin lama semakin berkurang pamornya, cahayanya. Wa fusira bi dhannihim annama asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi ditafsirkan juga makna suudzon itu ini dhonnal jahiliyah itu adalah dengan anggapan bahwa apa yang menimpa mereka itu bukan karena takdir Allah. Bencana alam ya, apapun juga bencana alam tersebut itu dianggap bukan karena takdir Allah ataupun dia jatuh ataupun dia melakukan terkena musibah sesuatu itu bukan karena takdir Allah dan bukan karena hikmah Allah. Nah, itu suudzon kepada Allah. Zonnal jahiliyah yang seperti itu. Fafusira diingkaril hikmah. Bisa juga ditafsirkan bahwa zonnal jahiliyah itu adalah mengingkari hikmah. Bahwa Allah berbuat sesuatu itu tanpa alasan, tanpa tanpa maksud. Terjadi begitu saja, Enggak punya tujuan. Nah, nggak punya tujuan Allah berbuat. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Nama Allah Al-Hakim, Nama Allah Al-Alim. Nah. Nama Allah Al-Jamil. Itu menunjukkan semua. Bahkan nama satu aja. Nama Allah Lafzul Jalalah. Allah itu sudah menunjukkan kesempurnaan. Yang nggak mungkin Allah berbuat tanpa hikmah. Itu nama Allah. Satu aja. Nama Allah Lafzul Jalalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sudah, sudah menunjukkan bahwa Allah tidak akan berbuat kecuali dengan hikmah. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Apalagi ini ya kita sebutkan apa? 9 8 98 nama atau 6 yang lainnya atau nama-nama Allah yang lainnya. Nah, itu seakan-akan adalah tafsilul bayan li ismil jalalah. Penjelasan rincian tentang nama Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena salah satu makna dari makna lafzul jalalah al-Allah adalah zul uluhiyah. Al-uluhiyah artinya sifatul kamilah, Sifatul kamal. Sifat sifat maha sempurna. Sebut bayangkan semua sifat sempurna yang ada yang yang pernah kita ketahui. Allah di atasnya. Allah maha sempurnanya. Jadi nggak mungkin Allah melakukan sesuatu tam ini dengan sia Hmm. dengan sia-sia. Fafusira fusira hikmah. Jadi orang yang menganggap Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan, tidak punya hikmah, nah, itu berarti dia suudzon kepada Allah. Wa ingkarul qadar, mengingkari takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini bukan karena takdir Allah, berarti dia orang yang suudzon kepada Allah. Wa ingkar an yutimma amra rasulih sallallahu Nah, mengingkari bahwa Allah akan memenangkan urusan, menyempurnakan urusan Rasulullah SAW. Ini juga suudzon kepada Allah. Dununnya orang-orang munafikin yang fiddarkil asfali minan nar. Nah. Dan juga sebagian orang yang jahil, bos. Kadang-kadang karena nggak nggak sadar dengan seperti ini, karena yang buruk sangka kepada Allah, ambil jalan pintas, sesuatu yang instan. Pengennya apa? Menegakkan Islam. Tapi cara yang salah. Dia ambil cara yang salah. Kenapa? Suudan kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan menolong. Wa an yudhirahu ala dini kullih. Dan mengingkari bahwa Allah akan memenangkan Islam dari semua agama. Itu kan sebab betul. Tapi bukan sebab yang disahkan, diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satunya. Al-wasail ahkamul maqasid bahwa wasail dan ghayah harus sama hukumnya. Tetapkan oleh syariat. Ini syarat. Nah, diizinkan oleh syariat. Wasilahnya dan ghayahnya pun juga ditetapkan disahkan oleh syariat. Baru ketemu itu sebagai wasail. Nah, وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والmusyrikun fi suratil Fath. ini yang disebutkan dalam ayat itu wadzannina billahi dhanna sau alaihim dairatus sau. Nah. Dalam surat Al-Fatihah, wa inna ma kana hadha dhanna sau Kenapa terjadi munculnya eh, dhann sau ini tadi? Su'dhan li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanah. Karena itu adalah dugaan-dugaan yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Karena tidak kenal Allah. Nama Allah yang lain yang ini juga mereka hafal. Allah itu Al-Haqqul Mubin. Dibaca dalam wirid-wirid mereka setiap habis azan misalnya, habis salat misalnya. Lupa kalau Allah itu Al-Haq. Yang nama arti-arti Al-Haq itu yang pasti tampak, tetap dan tidak akan lenyap. Ini Al-Haq. Allah tidak akan pernah lenyap. Dan apa yang datang dari Allah kebenaran itu tidak akan pernah lenyap. Semakin eh, kebenaran itu dimusuhi, dilawan, diperangi, semakin dia menonjol, semakin dia tampak bersinar. Nah, nah. <clears throat> liannahu dhan غير ma, ما ظن ma ما bihi Subhana. wa ma yaliqu bi hikmatihi dan tidak sesuai dengan hikmah Allah wa hamdihi sifat terpujinya Allah wa wa'dihi shadiq dan tidak sesuai dengan janjinya yang benar wa kadzalika nunjil mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ini kan pernyataan Allah inna lanansuru rusulana walladina amanu yauma yaqumul ashhad fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad sungguh kami betul-betul akan menolong, membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan ketika berdirinya saksi-saksi. Nah, cuma kadang-kadang orang yang melihat bahwa dengan kematian itu berarti kekalahan, tidak. Nah, belum tentu, ya. Bagi seorang mukmin menghadapi musuh-musuh Allah itu semuanya kemenangan. Dia pulang membawa ghanimah. Itu adalah kemenangan dan dia mati dalam keadaan membela agama Allah dan agama Allah menjadi menang, nampak semakin tampak, semakin bercahaya, itu juga kemenangan. Itu juga sebuah kemenangan. Allah rahimahullah. Kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Itu jadi disebutkan nanti oleh sangat Sa'di apa yang diulas oleh Ibnu Qayyim yakfi wa yashfi. Cukup dan memuaskan. Lengkap sudah. Dan nanti di dalam sebagian apa namanya termasuk tapi nanti itu di, di apa namanya dituntaskan oleh pentakiknya di dalam bab yang terakhir. Ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Termasuk di situ. Orang-orang yang menganggap bahwa Allah tidak akan memenangkan membela Islam akan menghancurkan ahlu sunnah nah berarti dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya menganggap bahwa al-haq itu akan kabur akan terkalahkan berarti dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya Qala rahimahullah qaulullah ba qaulillah ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi al jahiliyah وذلك لأنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله berangkatnya dari nah, asma wa sifat nah, karena husnudzan itu hanya muncul dari orang yang mengenal nama Allah dan sifat-sifat sifat-sifatnya kata beliau tidak akan sempurna iman dan tauhid seseorang sampai dia meyakini semua yang diberitakan oleh Allah tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua kesempurnaannya. Wa tasdiquhu bi kulli ma akhbara Allah bihi min asma'ihi wa sifatihi wa kamalihi dan tasdiq membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama, sifat dan kesempurnaan Allah wa tasdiquhu bi kulli ma akhbara bihi wa annahu yaf'alu membenarkan semua yang beri, yang Allah beritakan bahwa dia pasti akan mengerjakannya wa ma wa'ada bihi min nasriddin janji yang Allah tetapkan yang Allah ucapkan bahwa dia akan membela agama ini wa ihqaqil haqqi menampakkan kebenaran yang hak wa ibtalil batil menyatakan batilnya kebatilan kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, kekufuran, kemaksiatan. Fa'tiqadu hadha minal iman, maka meyakini itu semua bahwa Allah akan memenangkan agamanya, akan menumpas kebatilan, akan menampakkan kebenaran, itu termasuk iman. Wa tuma'ninatul qalbi bidhalika minal iman. Tenang hati kita dengan berita-berita tersebut itu juga termasuk keimanan. Nah, wa kullu dhannin yunafi dzalika fa innahu min dhunul jahiliyah. Semua sangkaan yang menafikan itu tadi bertentangan dengan ketenangan ini tadi, keyakinan ini tadi, itu adalah dhunun jahiliyah. Ragu-ragu itu termasuk keraguan yang dibisikkan oleh syaitan supaya kita terjerumus dalam dhunun jahiliyah al-munafiyah li tauhid yang bertentangan dengan tauhid. Li'annaha su'udzan billah. Karena sikap demikian adalah su'udzan kepada Allah, su'udzan kepada manusia apa hukumnya? Dosa besar. Min babi Allah kepada Allah, lebih-lebih lagi kepada Allah kufur. Nah. Kalau dosa besar saja masih ringan. Taubat selesai, minta maaf sama yang pun. Nah, damai kan? Tapi kepada Allah kufur, perbaiki lagi syahadatnya, perbaiki lagi keimanan. Itu kalau sempat. Kalau tidak sempat, tinggal tunggu neraka. Nah, naudzubillah. Nah. Lianna bahkan bukan tanggung-tanggung kalau dia ngakunya muslim fitdar asfali minan nar. Karena munafik yang bersikap seperti ini. Wa nafyun kamalihi wa takdzibun li khabarihi. Menafikan kesempurnaan Allah dan mendustakan berita yang datang dari Allah wasyakun fi wa'dihi dan ragu pada janji Allah wallahu a'lam. Faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirrah yatmahillu ma'aha al-haqqu aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu bi hikmatin balighah yastahiqu 'alayha al-hamd bal za'ama anna dhalika li masyi'atin mujarradah Fadzalika dhannul ladina kafaru fawailul lilladzina kafaru minan nar. Ini berarti orang itu adalah nah punya sangkaan yang sama dengan sangkaan orang-orang kafir. Celakalah orang kafir mendapatkan neraka. Apa yang disangka? Bahwa Allah akan menggilirkan kebatilan itu menjadi menang terhadap al-haq dengan pergiliran yang tetap konstan, tidak akan berubah bahwa al-haq itu pasti kalah. Pasti menyut, masih akan semakin menyusut, semakin berkurang, semakin lemah. Yatmahil. Nah, ini satu. Au atau dia mengingkari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah dengan qada dan kadar Allah. Ini juga suudzon. Sangkaan juga sangkaan orang kah? Orang kafir, bahkan sangkaan orang yang fiddar asfali minan hasfariminan nar. Seperti dalam ayat. Au angkara an yakuna qadaruhu bi hikmatin balighah, mengingkari bahwa takdir Allah itu karena satu hikmah. Jadi seakan-akan bahwa Allah berbuat itu menetapkan itu tidak punya hikmah. Tidak punya alasan, cuma main-main. Yang Allah dipuji karenanya. Nah, diingkari yang seperti ini menunjukkan apa? Dhannul jahiliyah. Nah, bahkan za'ama bahkan mengira bahwa semua itu adalah sekedar masyiah kehendak semata, tidak punya tujuan sekedar keinginan saja tidak punya maksud maka itu adalah dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar celakalah orang kafir itu dapatkan bagian neraka wa aktsarun nas dan kebanyakan manusia yadhunnuna billahi dhannas sau kebanyakan kita menyangka kepada Allah itu dengan sangkaan yang jelek fima yahtassu terkait khusus dengan diri mereka wa fima yaf'aluhu bi dan terkait dengan yang Allah perbuat terhadap selain kepada selain mereka. Nah, banyakkan artinya mungkin dia tidak secara umum terhadap agamanya tapi terhadap masalah-masalah yang dia dia rasakan. Nah, mengira bahwa Allah tidak ada kok saya saja yang terkena ujian seperti ini, terkena musibah seperti ini, ini juga sultan. Nah, nah, Wala yaslamu min dzalika illa man arafallaha wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdi. Tidak ada yang selamat dari dunun seperti ini kecuali orang-orang yang kenal Allah, kenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan semua konsekuensi dari hikmah dan sifat terpujinya Allah. Toh, nama Allah Hamidun Majid itu menunjukkan bahwa Allah melakukan perkara-perkara yang pasti terpuji dan mulia nggak akan mungkin sah, salah. Falyat falyatanil labibun nasih li nafsihi bihada. Maka enggaklah orang-orang yang cerdik yang ingin memberi nasihat kepada dirinya memperhatikan hal ini. Wal yatub ilallah dan hendaknya mereka bertobat kepada Allah. Wa yastaghfirhu minta ampun kepada Allah min dhannihi bi rabbih dhannas ketika dia mempunyai sangkaan yang jelek kepada Allah. Nah, apapun juga yang dialaminya. Rezekinya kok seret terus misalnya. Nah, keadaannya kok seperti ini terus. Jangan suudon kepada Allah. Suudon kepada diri sendiri itu pahala malahan. Artinya dengan suudon kepada diri sendiri dia punya koreksi. Dia perbaiki bukan artinya sultan yang kemudian membuat dia jadi apatis, jadi semangat, panut, putus asa. Tapi sultan dia kepada diri sendiri dia jadikan sebabnya adalah karena kamu banyak dosa. Itu dia perbaiki diri. Nah, Walau fatashta man fatashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadar wa malamatan lahu. Kalau kamu cari, kamu teliti, Siapa saja yang kamu mau menelitinya, pasti kamu lihat pada dia itu ada ta'annud, pengingkaran, penentangan kepada takdir dan mencela takdir, menyalahkan takdir. Ngomel. Nah, ya, seakan-akan dia saja yang dapatkan ujian. Nah, wa annahu kana yanbaghi an yakuna kada wa kada. Seharusnya seperti ini, kok jadinya begini? Wa mustaqil wa mustaqir Tapi ada yang sedikit, ada yang banyak punya sangkaan seperti ini. Wa fatish nafsak. Teliti dirimu. Diri kita masing-masing teliti. Nah, kita mungkin nggak tahu yang mustaktir atau yang mustakil. Nah, apapun juga kita diperintahkan untuk nam wal natub ilallah wa nastaghfiruh. Minta ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Biarpun kita mustakil, jelas itu salah. Nah, apalagi kita sudah lewat asma Allah Rasulullah sudah kita lewati. Paham kita ini Allah ini punya nama ini ini ini. Nah, hal anta salim? Apakah kamu selamat dari yang seperti ini? Fa in tanju minha tanju min azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najian. Kalau kamu berhasil selamat, berarti kamu selamat dari perkara besar. Tapi kalau tidak, aku tidak yakin kamu akan selamat. Tidak yakin kalau kita itu. Nah, karena manusia Ya, masih kita punya no, nafsu kita masih sulit untuk kita tundukkan lemahnya Itu tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Bisa karena ilm, lemahnya ilmu kita, kurang ma'rifat kita kepada Allah, yang kedua lemahnya akal kita. Kalah oleh syahwat kita. Ya, ya tinggal tadi pemustakil pemustakir Apakah kita termasuk orang yang sedikit, jarang-jarang, kadang-kadang juga muncul seperti ini, nah kita perlu meminta ampun atau nah, ingat apalagi ini bulan-bulan haram menjelang bulan Ramadan, ya beruntung orang yang di menjelang jelang menjelang bulan Ramadan ini diperingatkan oleh Allah sehingga dia bisa untuk mengejar untuk taubat kepada Allah dan nah, tidak dibiarkan oleh Allah nah, ya nah, apalagi kita ingat dari Ramadan ke Ramadan itu menghapus, menghapus dosa-dosa kecil. Ketika dosa-dosa besar itu ditinggalkan, dijauhi. Nah, kita mungkin sudah terjatuh dalam perkara-perkara dosa besar tanpa kita sadari, bahkan lebih berat. Nah, suudon kepada Allah. Nah, maka perlu untuk segera bertaubat kepada Allah. Qala fi masail al-ula tafsir ayat al-Imran sudah telah lewati. Asaniyah tafsir ayat al-Fath yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sudah lewat. Asalita al-ikhbar bi anna dalika anwa'un la tusar. Menerangkan bahwa bentuk suuban kepada Allah itu tidak terbatas. Bisa terkait dengan diri kita, keluarga kita, apakah dalam urusan pekerjaan, urusan dunia akhirat atau bahkan dalam urusan agama, urusan umat. Nah, Ar-rabi'a annahu la yaslamu min dhalika illa man arafa al-asma'a was sifat wa arafa nafsah. Tidak ada yang selamat dari sangkaan jelek seperti ini kecuali orang yang kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta tahu kadar dirinya. kadar dirinya bahwa dia nah, tahu sadar dirinya bahwa dia lemah, banyak zalimnya, banyak jahilnya. Sehingga nah walaupun dia sudah berusaha, dia tetap akan mengoreksi, belum tentu. Dia akan tetap mohon kepada Allah supaya yang dia lakukan itu diterima oleh Allah dan menjadi nah bahan atau menjadi sebab untuk dia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang berikutnya pada kesempatan